Kita telah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa kathalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinan insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli wururuh dan begitulah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dari kalangan para syaitan baik dari kalangan syaitan yang dari manusia ataupun syaitan yang dari jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli wururuh sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang telah diperindah dalam rangka untuk menipu agar supaya umat ini tidak taat kepada nabi-nabi tersebut. Di sini ikhwan fitin rahman wa rahimakumullah Biasanya musuh-musuh para nabi itu mereka berusaha untuk memberikan keraguan dengan mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Sehingga orang-orang yang berada di atas kebenaran itu menjadi ragu. Diberi sebuah-sebuah dicemooh nabinya, dicela dan lain sebagainya. Kalau kemudian tidak bisa, mereka akan melakukan permusuhan fisik. Kalau dengan ucapan, dengan berbagai macam cara lembutan tidak bisa dilakukan, maka kemudian mereka akan melakukan dengan cara fisik. Maka Allah SWT menghadapi dua perkara ini dengan firmannya: nya kafa bi rabbika wa dalam surat Al-Furqan ayat yang 31 cukup dengan Robmu, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan hidayah. Subhat apapun nah, yang akan dilemparkan oleh musuh-musuh para nabi tersebut untuk menyimpangkan umatnya, maka tidak akan bisa menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu taala kalau Allah Subhanahu taala memberikan hidayah kepadanya. Diberikan bimbingan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mayyahdillahu fala mudillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu taala maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Walaupun sekian banyak yakni ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan untuk membatilkan perkara-perkara yang hak, maka akan terbantah semuanya. Sehingga orang tersebut tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan kekuatan permusuhan secara fisik Allah mengatakan wa dan Allah akan memberikan pertolongan. Nah, terhadap orang-orang yang hendak memusuhi ya. ini para nabi tersebut dan umat yang mengikuti para nabi tersebut Allah akan memberikan pertolongan maka kalau Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berada di atas al-haq sebesar apapun kekuatan musuh itu maka tidak akan mampu menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan sendiri, beliau menghadapi uh, raja yang kufur dan juga kaumnya yang kufur. Beliau pun tidak gentar karena Allah Subhanahu yang akan memberikan pertolongan e, dalam keadaan apapun sehingga mereka tidak bisa memadamkan cahaya hidayah yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sendirian di Mekah, mereka memusuhi dan mencemooh bahkan ujung-ujungnya akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun tidak terlaksana. Allah memberikan pertolongan kepadanya sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau berhijrah ke Madinah. Dengan hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka tersusunlah kekuatan yang sangat besar. Dengan itu Islam mulai tersebar dan lain sebagainya hingga Allah SWT berikan pertolongan. Islam bisa menguasai kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah di mana Rasul dan para sahabat menguasai kota Makkah sehingga manusia berbondong-bondong menuju kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka falillahi ta'ala yahdir rusul wa adba'ahum wa yansuruhum ala a'daihim walau kanu min aqwal a'da' maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada para rasul dan juga pengikut-pengikut mereka dan Allah juga akan memberikan pertolongan kepada mereka atas musuh-musuhnya walau kanu min aqwal a'da walaupun musuh-musuh itu adalah musuh yang paling kuat hmm, mempunyai kepemimpinan mungkin penguasa atau raja eh, dan pasukannya sebagaimana yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan kaumnya musuh yang kuat. Nah, menghadapi Fir'aun beserta kaumnya yang lemah dari Bani Israel, nah, sehingga mereka kejar hingga sampai ke lautan. Nah, yang di lautan tersebut Allah tidak membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Hmm. Walaupun musuh yang paling kuat sekalipun lihat Fir'aun dan e, bala tentaranya ketika itu adalah yakni penguasa yang sangat kuat tentaranya juga banyak nah, namun mereka tidak bisa nah, membinasakan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam begitu pula pengikut-pengikutnya nah, bahkan mereka yang menggantikan nah, menduduki Eh, kerajaan Fir'aun setelah itu nah, digantikan oleh mereka. Oleh karena itu ya khan bidin rahimani wa rahimakumullah fa'alaina allanna alla nay'asa li kasratil a'da wa quwwati man yuqawamul haqq. Maka wajib atas kita untuk tidak kemudian berputus asa karena banyaknya musuh-musuh dan kuatnya musuh-musuh yang hendak memerangi kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, nah, Qawiyul Matin, yang Maha Kuat, kokoh. Tidak ada satu satu kekuatan pun yang akan bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita untuk putus asa karena banyaknya musuh. Nah. Orang yang berada di atas kebenaran di atas manhat al-sunnah wal jamaah merasakan hal yang demikian. Sekian banyak musuh. Bahkan Rasul SAW sebutkan tadi 72 golongan itu mereka dalam keadaan berada di dalam kesesatan. Yang tentunya orang-orang yang berada di dalam kesesatan itu sebagian besar mereka memusuhi kebenaran. Nah, memusuhi kebenaran dan ada yang paling besar permusuhannya, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang lemah, bahkan ada mungkin yang tidak memusuhi kebenaran. Nah, yang paling besar dari kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok Syiah. Syiah Rafidah yang sangat ya ini bersemangat untuk membasmi dan membumi hanguskan alusunnah jamaah di muka bumi ini. Nah, di sekian banyak negara, di Syria dan lain sebagainya, di Irak. Nah, mereka yakni membantai dan membunuh orang-orang yang pelariran alusunnah wal jamaah. Mereka lakukan seperti itu. jadi banyak dari e, musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala itu walaupun mereka banyak dan kuat memiliki kekuatan yang sangat besar yang hendak melawan kebenaran maka ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala kafa bi rabbika hadiya cukup Allah Swt yang memberikan hidayah kepada kita dan juga Allah yang akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahasanya al-haqqu mansurun wa mumtakhinun fala ta'jab fahdi sunnatur rahmanu kebenaran itu adalah suatu yang akan ditolong dan akan diuji. Nah, maka janganlah kalian heran. Inilah sunnah Ar-Rahman. Inilah sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berada di atas kebenaran itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya musuh-musuh tadi. Nah, dengan banyaknya orang-orang yang memusuhi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ini sebagaimana yang ada dalam surat Al-Ankabut, bahasanya ujian itu akan e, mem memberikan faedah kepada orang-orang yang beriman untuk diketahui sejauh mana kebenaran keimanan mereka. Nah. sejauh mana kebenaran dan kejujuran iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di atas al-haq akan diketahui dengan adanya ujian. Akan diuji dan kita yakin bahasanya orang-orang yang berada di atas al-haq itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya. Kita lihat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dulu diusir dari Mekah, beliau yang dulu diusir dari penduduknya, ya. kemudian setelah beliau hijrah di Madinah mempunyai kekuatan yang sangat besar dan akhirnya menguasai kota Mekah kembali. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sunnah daripada Ar-Rahman. Sunnah yang berlaku bagi orang-orang yang berada di atas Allah haq Maka dia akan mengalami ujian dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu ikhwan fillah rahimani wa sesuai dengan kadar keimanan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu taala akan memberikan ujian kepada seseorang perkara yang dia tidak bisa atau mampu untuk menghadapinya. Nah, alhamdulillah mungkin uh, ketika seseorang berada di atas al-haq uh, sebagaimana yang hmm, mudah-mudahan kita termasuk yang berada di atas al-haq tersebut ujian yang ditimpakan kepada kita nah, ketika kita menyaksikan sejarah Nabi dan para sahabat itu amat-amat sangat kecil sekali. Nah, amat-amat nah, sangat kecil ketika kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW dalam sirah para sahabat, sirah para tabiin yang penuh dengan perjuangan menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, mereka siap, yakni berlaga di medan perang. Oh, oh, mereka siap, yakni mengorbankan jiwa, bahkan hartanya Bahkan mereka siap meninggalkan keluarganya sekian bulan, sekian tahun. Bahkan ada yang 20 tahun. Bahkan hingga ada yang 10, 30 tahun. Nah, dia tinggalkan istrinya dalam keadaan masih mengandung seorang anak. Nah, kemudian ketika pulang, anaknya sudah menjadi seorang ulama. Ada yang demikian. Nah, tabiin yang namanya Faruk. Nah, yang meninggalkan, ya istrinya dalam keadaan mengandung. Hmm Kemudian setelah pulang, ternyata anaknya sudah besar. Puluhan tahun dia tinggalkan anaknya tersebut. Nah, dalam rangka untuk uh, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berlaga di medan perang sehingga Allah SWT selamatkan dan dia kembali ke tempatnya ke Madinah. Di situ anaknya sudah menjadi seorang ulama eh, yang merupakan gurunya Al Imam Malik ya rahimahullah itu menunjukkan bahasanya uh, eh, mereka perjuangan mereka para sahabat para tabiin di dalam membela agama Allah swt berada di atas al-haq memperjuangkan agama Allah swt menyebarkan agama Allah swt sangat atau syarat dengan pengorbanan nah, syarat dengan ujian dan lain sebagainya sehingga ini merupakan sunnah daripada yakni Allah Subhanahu wa taala sunatullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berada di atas al-haq. Dia akan diuji dan dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya Muhammad bin Shalih al rahimahullah beliau mengatakan fala yajuzu lana an nay'asa bal alaina an nutila nafsa wa an nantadhira fasatakunul akibatu lil muttaqin. Maka tidak boleh bagi kita kemudian berputus asa ketika kita mendapati uh, bahasanya kita berada di atas al-haq, kemudian menyaksikan di sekeliling kita, oh ternyata kok yang mengikuti kok segini-gini aja. Nah, kalau kita lihat orang yang pengajian biasanya penuh, uh, rame, ya, laki-laki, ya, perempuan, berembung dan lain sebagainya. Terkadang itu membuat orang ini pengajian apa dan bagaimana. Nah, akhirnya terkadang juga putus asa kemudian kembali kepada kebiasaannya. Maka tidak semestinya bagi orang yang telah diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas al-haq dia benar-benar menjalani agama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia memanjangkan nafasnya nah, kemudian dia menanti, ya, menunggu, bahasanya akibat yang paling baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Bal alaina an nutilan nafas, bahkan wajib atas kita untuk memanjangkan nafas kita. Nah, nafas, nah, memanjangkan nafas kita dan menanti, bahasanya akibat yang terbaik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka fal amal tafiun kawiyun lil mudi fi dakwah wasa'yi fi injahiha yang namanya harapan kita mempunyai harapan yang tinggi bahasanya kita uh, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa ini harapan kita nah, sekalipun mungkin tidak yakni Allah Subhanahu wa taala tunjukkan keberhasilan dakwah kita di dunia ini namun kita sudah mm, menyampaikan yang tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan itu nah, bisa jadi dia raih hasil dari dakwahnya itu ketika dia telah meninggal sebagaimana ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin di dalam kitab Syarhul Usuli Salasa nah, terkadang orang itu tidak mendapati hasil dakwahnya ketika dia mas di masa hidupnya nah, terkadang ketika dia sudah meninggal dakwah itu ternyata telah tersebar Nah, sehingga tidak ada kata putus asa. La ta'asu rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu rahmatillah illal qaumul kafirin. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah melainkan kaum yang kafir. Orang-orang kafir itu sebenarnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menganggap dunia ini ya sebatas dunia ini mereka yakni menghabiskan eh, kebahagiaan di dunia ini dan mereka berputus asa dari rahmat Allah untuk mendapatkan surganya. nah. Hmm. Itu keadaan orang-orang kafir. Kita orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap ya ini perkara yang akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata kata putus asa bagi kita. Kita punya harapan yang sangat sehingga harapan yang kuat itu bisa menghilangkan atau menjadikan seseorang terus berjalan di atas al-haq, terus berjalan di atas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menyelamatkan dakwah tersebut. Berusaha untuk menyelamatkan al-haq yang ada pada dirinya. Wa an kama annal ya'sa sababul lil fasli wa dakwah. Sebagaimana bahasanya putus asa ini akan menyebabkan seseorang itu menunggu dan mengakhirkan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya meninggalkan. Dia mau maju-maju ini rasa berat dakwah yang harus dia dihadapi. Di sini begini, di situ begini, dihadapannya seperti ini. Nah, akhirnya dia berputus asa dan meninggalkan dakwah tersebut karena tidak mampu untuk menghadapi keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sekian banyak kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan dihadapi sehingga seakan-akan dia melihat tidak mungkin nah, akan dirubah masyarakat tersebut. Tidak demikian. Nah, terus dakwah tetap digalakan, berusaha untuk menyelamatkan dakwah tersebut, berusaha untuk kita tetap berada di atas Allah hak karena inilah yang dituntunkan bagi kita semuanya. Nah, nah kalau toh usia kita kemudian Allah Swt panggil kita sudah berada di atas kebenaran tersebut dan kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, "Wa qad yakunu li'ada'i tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujjatun." Kama qala Allah taala. Terkadang musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh al-haq itu mereka mempunyai ilmu. Nah, mereka mempunyai ilmu yang sangat banyak, bahkan mempunyai kitab-kitab referensi-referensi yang sangat banyak. Kitab ini, kitab ini, kitab ini. Bahkan mereka mempunyai hujah, argumen, argumentasi, argumentasi mereka paparkan sekian banyak untuk membantah al-haq. Nah, dan kata yang membawa al-haq itu ilmu ilmunya pun mungkin sangat sedikit. Nah, mereka sudah hafal ini al alfiyah, hafal ini Al-Quran, hafal ini, hafal ini, hafal ini, hafal Ihya Ulumuddin mungkin. Nah, untuk membantah manhaj al-sunnah wal jamaah untuk membantah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kalau kita lihat yang tadi ya. Menengok sedikit tentang perdebatan yang ada di dalam artikel-artikel yang ada itu bukan orang-orang yang tidak punya dalil. Nah, itu itu Islam ya kita lihat itu Islam lah ya. orang yang suka berdebat sana kemari itu membantah keyakinan oleh sunnah wal jannah, keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan yakni keilmuannya yang demikian. Bahkan dia pelajari juga kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih al kitabnya eh, eh, Syekhul Islam Taimiyah dibawakan ketika mereka membantah berdebat tentang permasalahan yakni dari permasalahan yang ada dalam Islam. Jadi bisa jadi mereka punya ilmu sekian. Mungkin kita tadi tadi kita nahu yang nggak tahu, ya. <laughs> nggak mudeng gitu ya. Bagaimana menghadapi sang ustadz ini yang sudah hafal alfia ya? Kamu tuh tahu apa? Ya. Ini kata B ini fil apa coba kalau kita ditanya seperti itu? Ya. Kemudian kata B ini bisa jadi berapa pecahan? Kalau kamu belum bisa seperti itu jangan uh, membantah kita, ya membantah membantah ini membantah itu mereka sudah hafal segini sekian banyak kitab-kitab mungkin mereka punya kita lanjutkan selang anten